dalam kitab beliau lusa liki ila Alfiyati bin Malikin beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai isim mansub yang berikutnya yaitu pembahasan mengenai al-maf'ulu ma'ahu Kemudian beliau masuk ke sub pembahasan yaitu ta'rifuhu wa nasibuhu yaitu definisi atau pengertian dari al-maf'ulu ma'ahu, kemudian penasab dari maf'ul ma'ah. Ya, atau mudahnya, apa yang membuat maf'ul ma'ah itu menjadi mansub. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-311 dan bait yang ke-312. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan Yun sabuta lil wawi maf'ulan ma'ah fi nahwi siri wa musri'ah. Maka isim yang talil wawi ya atau datang setelah wawu itu yunsabu maf'ulan ma'ahu. Itu dinasabkan sebagai maf'ul ma'ah. Ya, jadi di sini dibahas mengenai isim yang datang setelah wawu itu dinasabkan sebagai maf'ul ma'ah. Fi nahwi contohnya siri wat tariqa musri'atan. Ya, siri wat tariqa musri'atan. Ya, wahai engkau seorang wanita, berjalanlah sepanjang jalan tersebut dengan cepat. Ya, berjalanlah nah, sepanjang jalan tersebut dengan cepat. Maka musri'atan di sini itu hal ya, hal dari anti ya, anti yang ada pada siri. Nah, kemudian yang menjadi pembahasan pada subbab ini adalah wat -tariqo. Ya, wat toriko. Nah, at toriko itu datang setelah wawu, itu mansub sebagai maf'ul ma'ah. Nah, kemudian bima minal fi'li wa shibahihi sabaq dan nasbu la bil wawi fil qaulil ahaq. Nah, kemudian yang menasabkan yang menasabkan isim yang datang setelah wawu ya sebagai maf'ul ma'ah itu adalah fi'il ya bima minal fi'li yang menasabkan adalah fi'il wa shibahihi atau sesuatu yang menyerupai fi'il sabaqa dan nasbu dan syaratnya fi'il atau sesuatu yang menyerupai fi'il tersebut harus datang sebelum ya sebelum isim mansub tersebut ya atau sebelum wawu la bil wawi fil qaulil ahaqi. Ya. Jadi yang menasabkan maf'ul ma'ah itu bukan huruf wawunya. Ya, menurut pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Artinya apa? Artinya ada ulama yang berpendapat bahwa yang menasabkan maf'ul ma'ah itu huruf wawunya. Tetapi menurut Ibnu Malik rahimahullahu taala pendapat yang lebih mendekati kebenaran itu adalah yang menasabkan maf'ul ma'ah itu adalah fi'il atau sesuatu yang menyerupai fi'il yang datang sebelum wawu tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan mengenai kedua bait ini, beliau mengatakan al-maf'ulu ma'ahu ismun fadlatun maf'ul ma'ah itu adalah isim yang merupakan fadlah. Ya, kita ingat pembahasan bahwa dalam jumlah itu ada unsur yang umdah, ya unsur yang umdah itu harus ada dalam jumlah. Harus ada dalam kalimat. Artinya kalau unsur yang umdah itu tidak ada, jumlah atau kalimat itu tidak bisa dipahami. Namun kalau fadlah, sesuatu yang berupa tambahan, bukan sesuatu yang inti, itu dalam jumlah itu merupakan suatu informasi tambahan. Artinya tanpa isim fadlah, itu jumlah tersebut masih dapat dipahami. Kemudian beliau melanjutkan definisinya. Pertama, maf'ul ma'ah adalah isim yang fadlah, yang merupakan tambahan dari sebuah jumlah talin liwawin bima'na ma'a. Kemudian maf'ul ma'a adalah isim fadlah yang datang setelah wawu, kemudian memiliki makna ma'a, ya, bersama. Ya, jadi wawu tersebut itu memiliki makna bersama. Ba'da jumlatin dhati fi'lin. Ya, kemudian isim fadlah dan wawu tersebut itu datang setelah sebuah jumlah yang jumlah tersebut memiliki fi'il. Awismin, ya atau dalam jumlah tersebut itu memiliki isim. Fihi ma'nahu wa hurufuhu. Tapi syaratnya dalam jumlah tersebut, isim tersebut, ya kalau mengandung isim, dalam isim tersebut terkandung makna dari fi'il, ya dan huruf-huruf dari fi'il. Ya, jadi fihi itu haknya kembali ke isim, ma'nahu wa hurufuhu itu haknya kembali ke fi'il. Ya, jadi ini adalah definisi yang disebutkan di sini. Kemudian beliau melanjutkan mithaluhu contoh dari maf'ul ma'ah adalah sirtu wal hadaiqo. Sirtu wal hadaiqo. Saya telah berjalan ya melintasi atau bersamaan dengan kebun-kebun. Ya, saya berjalan berdampingan atau melewati ya bersama dengan kebun-kebun tersebut. Nah, ini adalah contoh dari maf'ul ma'ah di mana yang datang sebelumnya adalah fi'il, yaitu fi'il sirtu. Kemudian beliau melanjutkan wa ana sairun wal hadaiqa. Wa ana sairun wal hadaiqa. Dan saya sedang berjalan ya, melintasi atau melewati bersama kebun-kebun tersebut. Maka contoh yang ini sairun adalah isim. Ya, tetapi fihi di dalam isim tersebut ma'nahu, ada makna dari fi'il sirtu. Ya, karena sama, ya, sa'irun itu isim fa'il dari sirtu. Kemudian wa hurufuhu, dan dalam sa'irun itu terkandung huruf-huruf yang sama dengan sirtu. Yaitu maksud dari definisi ini. Falhadaiqa maf'ulun ma'ahu. Maka lafat al-khadaiqo yang ada pada contoh tersebut adalah maf'ul ma'ah. Li'annal maqsuda sirtu ma'at tariqil ladhi yuqarinul hadaiqa wa yulabisuha. Karena maksud dari jumlah tersebut itu adalah saya berjalan ya bersama atau melintasi sebuah jalan alladhi yuqarinul hadaiqa wa yulabisuha yang jalan tersebut itu menyertai atau melintasi kebun-kebun tersebut dan berdampingan dengan kebun-kebun tersebut ya wal wawu bima'na ma'a dan wawu yang ada pada sirtu wal hadaiqa dan anasa irun wal hadaiqa itu bermakna ma'a ya bersama Wa qad taqaddama fil mithalil awwali fi'lun. Dan sungguh dalam contoh yang pertama itu sudah disebutkan fi'il. Ya, contoh yang pertama adalah sirtu wal hadaiqo. Maka sirtu di sini adalah fi'il. Kemudian wathani ismu fa'ilin. Ya, dan telah disebutkan sebelumnya pada contoh yang kedua itu adalah isim fa'il. Pada contoh, irun wal hada'iqo. Wa fihi ma'nal fi'li wa hurufihi. Maaf, wa ma'nal fi'li wa hurufuhu. Dan di dalam isim fa'il sairun, itu terkandung makna fi'il sirtu. Dan juga terkandung huruf-huruf yang sama dengan sirtu. Kemudian beliau melanjutkan ya wa kharaja biqaulina ya ini adalah cara yang sering beliau gunakan untuk uh, menjelaskan definisi. Ya, ketika menjelaskan definisi. Karena kalau kita belajar ilmu logika bahwa yang namanya definisi itu harus jami' dan harus mani'. Ya, definisi yang baik itu jamiak dan maniak. Artinya apa? Jamiak. Ya, segala sesuatu, segala zat yang terkandung dalam definisi tersebut itu harus masuk. Ya, harus cakup dalam definisi. Namun juga harus maniak. Artinya apa? Segala sesuatu, segala zat yang di luar dari definisi yang ingin disampaikan itu harus keluar, ya harus tidak termasuk, harus tidak tercakup dari definisi tersebut. Ya. Maka di sini beliau mengatakan wa kharaja biqaulina ismun ya nahwu sirtu wasyamsu toliatun. Maka dengan ucapan kami di definisi tadi, ya, beliau tadi mengatakan al-maf'ulu ma'ahu ismun fadlatun. Ya, pertama menggunakan kata ismun. Maka dengan mengatakan ismun, itu contoh sirtu wasyamsu toli'atun, itu keluar dari definisi maf'ul ma'ah. Ya. Jadi contoh sirtu wasyamsu toli'atun itu dikeluarkan dari definisi maf'ul ma'ah. Ya, sirtu wasyamsu toli'atun. Saya telah berjalan ya, dan atau ketika matahari terbit. Kenapa ini dikeluarkan dari definisi maf'ul ma'ah? Li'annal wawa dakhilatun ala jumlatin. Karena wawu yang ada pada sirtu wasyamsu toli'atun, itu masuknya bukan ke isim, tapi masuknya ke jumlah, yaitu jumlah ismiyah. Asyamsu toli'atun itu jumlah ismiyah. Maka karena tidak masuk ke isim, ya contoh sirtu wa syamsu toli'atun itu keluar atau dikeluarkan dari definisi maf'ul ma'ah. Wa nahwu dan juga pada contoh la ta'kul wa tatakallama. Ya la ta'kul wa tatakallama. Janganlah engkau makan dan janganlah engkau berbicara. Jadi di sini dibaca tatakal lama ya la takul inilah nahi nahiyah ya jadi la di situ itu melarang ya janganlah engkau makan ya sehingga takul dibaca majazum. Wa lama ya wawu di sini wawu ma'iyah. Ya wawu ma'iyah wawu yang uh, menunjukkan kebersamaan ya jangan engkau makan sambil ya bersamaan dengan berbicara Ya, artinya jangan makan sambil ngomong, ya, jangan makan sambil berbicara. Ya, tetapi wawu ma'iyah ini menasabkan fiil setelahnya itu harus didahului dengan ya penegasian atau tolap. Ya. Li'annal wawa wa inkanat lil ma'iyati karena wawu yang ada pada la ta'kul wa tatakallam walaupun menunjukkan ma'iyah yang menunjukkan kebersamaan lakinnaha takhilatun ala fi'lin ya akan tetapi dia masuknya ke fi'il ya tatakallama kan fi'il karena itu contoh la ta'kul wa tatakallama itu dikeluarkan dari definisi maf'ul ma'ah Kemudian beliau melanjutkan wa biqaulina fadlatu fadlatun ishtaraka Khalidun wa Salihun. Ya, wa qaulina fadlatun ishtaraka Khalidun wa Salihun. Maka dengan definisi kami, ya tadi dikatakan ismun fadlatun, ya maf'ul ma'ah adalah ismun fadlatun. Dengan kata fadlatun, maka contoh ishtaraka Khalidun wa Salihun itu dikeluarkan dari definisi maf'ul ma'ah. Ya, jadi takdirnya wa kharaja qaulina fadlatun Istaroka Khalidun wa Salihun. Ya, dengan ucapan kami fadlatun, maka contoh istaroka khalidun wa salihun itu dikeluarkan dari definisi maf'ul ma'ah. Ya, jadi istaroka kholidun wa salihun itu adalah ya khalid dan salih itu telah berserikat ya atau bekerja sama atau bersama-sama. Nah, di sini salihun itu tidak atau dikeluarkan dari definisi maf'ul ma'ah. Mengapa? Li'anna ma ba'dal wawi umdatun. Karena kata yang setelah wawu, yaitu solihun, itu bukan fadlah. Tetapi dia umdah, dia unsur inti yang harus ada pada sebuah jumlah. Ya, unsur yang harus ada dalam sebuah jumlah. Mengapa? Ya, mengapa solihun ini disebut fadlah, maaf disebut omda. umdah? Li'annal fi'la ya yaqtadi an yakuna fa'iluhu muta'addidan. Karena ya oh. khusus fi'il istaroka ya istaroka bermakna berserikat, ya, bersama-sama, itu memiliki konsekuensi bahwa pelaku dari fi'il istaroka itu berbilang ya lebih dari satu. Karena apa? Yang namanya orang yang bekerja sama atau berserikat kan pasti lebih dari satu. Ya, karena itu solihun itu harus ada dalam jumlah. Karena ini umdah, ya maka dikeluarkan dari definisi maf'ul ma'ah. Karena tadi dalam definisi disebutkan fadlatun. Kemudian beliau melanjutkan wa biqaulina, ya lagi-lagi ini takdirnya wa kharaja biqaulina talin liwawin jitu ma'a khalilin. Ya. Dan dengan ucapan kami talin liwawin itu contoh jitu ma'a khalilin itu dikeluarkan dari definisi maf'ul ma'ah. Ya, karena tadi disebutkan ismun fadlatun talin liwawin isim fatlah yang datang setelah wawu. Maka pada contoh ji'tu ma'a khalilin, saya telah datang bersama khalil, itu nanya ma'a, ya, tetapi itu bukan wawu, ya bukan wawu. Maka khalilin yang ada pada jumlah ini itu dikeluarkan dari definisi maf'ul ma'ah. Ini bukan maf'ul ma'ah. Karena apa bukan datang setelah wawu. Kemudian beliau melanjutkan wa bi ma'na ma'a ya dan takdirnya tadi wa kharaja bi ma'na ma'a ja'a bakrun wa utsmanu qablahu au ba'dahu. Ya, maka dengan ucapan kami dalam definisi tadi yaitu ma'na ma'a itu contoh ja'a bakrun wa utsmanu qablahu au ba'dahu itu dikeluarkan dari definisi maf'ul ma'ah. Ya, mengapa? Karena ini ada keterangan, ada perincian yang menjelaskan. Ya, Ja'a Bakrun wa Uthmanu. Kalau itu saja, ada kemungkinan Bakar dan Uthman itu datang bersama-sama. yang menunjukkan makna ma'ah. Tetapi pada contoh ini, Ja'a Bakrun wa Uthmanu qoblahu. Ya, misalnya telah datang Bakar dan telah datang Utsman sebelumnya. Ya, artinya Utsman datang lebih dahulu, kemudian baru Bakar, tidak bersama-sama. Au ba'dahu atau setelahnya ja'a Bakrun wa Utsmanu ba'dahu. Telah datang Bakar dan telah datang Utsman, namun ba'dahu Utsman datangnya setelah Bakar. Maka ini menunjukkan bahwa Uthman dan Bakar itu tidak datang bersama-sama. Karena tidak datang bersama-sama tidak menunjukkan makna ma'a, maka tidak termasuk dalam definisi maf'ul ma'ah tadi. Kemudian beliau melanjutkan wa biqaulina ba'da jumlatin kullu talibin wa kitabuhu. Dan dengan ucapan kami dalam definisi tadi, Ya, tadi kan definisinya ismun fadlatun, kemudian talin liwa liwawin bima'na ma'a, kemudian ba'da jumlatin. Ya, dengan ucapan kami ba'da jumlatin, itu contoh kullu talibin wa kitabuhu itu dikeluarkan dari definisi maf'ul ma'ah. Ya, setiap pelajar dan kitabnya. Ya, mengapa? fa'innal wawa atau setiap pelajar bersama kitabnya. Mengapa dikeluarkan dari definisi maf'ul ma'a? Fa'innal wawa bima'na ma'a. Ya, wawu yang ada di situ maknanya ma'a kebersamaan. Lakin lam yataqaddam jumlatun. Akan tetapi wawu tersebut tidak didahului oleh jumlah. Ya, kullu talibin kan bukan jumlah. Ya, kullu talibin itu bukan jumlah. Ya, bukan jumlah yang mufidah. Falaisa ma ba'dal wawi maf'ulan ma'ahu. Ya, maka karena kullu talibin bukan jumlah, maka yang datang setelah wawu, yaitu kita kitabuhu, itu tidak bisa atau bukan merupakan maf'ul ma'ah. Tidak bisa di'arab sebagai maf'ul ma'ah. Bal mubtada'un khudhifa khobaruhu. Ya, bahkan hmm, tadi kita buhu itu merupakan mubtada di i'rab sebagai mubtada yang khobarnya dihapus. Kama takot dama fili betidai. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya pada bab al-ibtida, ya bab mengenai mubtada dan khobar. Wa hukmul maf'uli ma'ahu an-nasbu. Ya, kalau tadi sebelumnya sudah dibahas definisi, sekarang dibahas mengenai hukum bagi maf'ul ma'ah. Hukum dari maf'ul ma'ah itu adalah dibaca nasab, dibaca mansub. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Dzakara bin Hisyamin fi Mughnil Labibi. Ya, Ibnu Hisham rahimahullahu taala beliau telah menyebutkan dalam kitab beliau Mughnil Labib safhata ihda wa sab'ina wa mi'atin, pada halaman 471 apa yang beliau katakan dalam Mughnil Labib annawa wal maf'uli ma'ahu lam ta'ti fi fil Qur'ani biyaqinin ya annawa wal maf'uli ma'ahu lam ta'ti fil qur'ani biyaqinin Ibnu Hisham rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa wawu yang ada pada maf'ul ma'ah atau wawu ma'iyah yang kemudian yang datang setelahnya itu di sebagai maf'ul ma'ah itu wawu tersebut tidak datang di dalam Al-Qur'anul Karim dengan keyakinan apa maksudnya? Apa maksud dari ungkapan ini? Wa makna dhalika, makna dari ucapan uh, Ibnu Hisham rahimahullahu taala tersebut adalah annahu lam ta maaf annahu lam ya'ti fil qur'ani ayatun yata'ayyanu fihan nasbu bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim itu tidak datang ya ayat ya tidak ada ayat yang yata'ayyanu fihan nasbu yang huruf wawu tersebut itu dipastikan atau ditetapkan dalam ayat tersebut itu an-nasbu ala annahu maf'ulun ma'ahu ya bahwa isim yang datang setelah wawu tersebut itu mansubnya sebagai maf'ul ma'ah Artinya apa? Misalkan di dalam Al-Quranul Karim, itu ada huruf wawu. Kemudian setelah huruf wawu tersebut, itu ada isim yang dibaca mansub. Itu tidak ada ulama nahwu atau ulama tafsir yang bersepakat, ya yakin, bahwa isim yang datang setelah wawu tersebut, mansubnya sebagai maf'ul ma'ah. Ya, tidak ada yang yakin, ya, tidak ada yang yakin secara pasti. Artinya apa? Bal yahtamilu dzalika wa yahtamilul atfa. Ya, bahkan menurut para ulama tafsir atau menurut ulama nahwu itu adalah isim yang datang setelah wawu tersebut itu ada kemungkinan dibaca mansub sebagai maf'ul ma'ah ya yahtamilu dzalika wa yahtamilul atfa namun ada juga kemungkinan dibaca mansub tersebut, itu karena wawunya dianggap sebagai wawu atof. Ya, jadi ada kemungkinan wawu ma'iyah atau wawu atof. Jadi tidak ada yang yakin, pasti ada perbedaan. Wa qad dzakara al-ustadzu Udaimatu rahimahullahu taala fi tirasatihi li asali bil Qur'ani dan sungguh telah berkata ya al ustad Udaimah rahimahullahu taala dalam kitab beliau yaitu Tirosatun di asali bil Qur'ani ya atau dalam penelitian beliau mengenai uslub-uslub atau gaya bahasa-gaya bahasa yang ada di dalam Al-Qur'an beliau memberikan amfilatan ya, beliau atau amfila dzalika wa qad dzakara al-ustadzu Udaimatu rahimahullahu fi dirasatihi li asali bil Qur'ani amfila dzalika ya Ustadz Udaimah rahimahullahu taala dalam kitab beliau menyebutkan contoh-contoh hal tersebut Panzur al-qismal awwala ya maka bisa dilihat di eh, bagian pertama dari kitab beliau kemudian al-juz'a atau al-mujallad al juz atau jilid yang ketiga, safhata ashrin wa khamsimi'atin, halaman 510. Wa ma ba'daha, kemudian halaman-halaman setelahnya. Wa min dzalika qauluhu ta'ala dan contoh yang beliau sebutkan atau contoh pembahasan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat ke-68. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin." Fa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin. Maka demi Robmu sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama dengan setan-setan. Maka di sini yang menjadi fokusnya adalah asyayatina. Ya, asyayatina. Di situ dibaca mansub. Ya, asyayatina. Falwawu wawu yajuzu antakuna lil atfi. Maka wawu yang ada pada wasyayatina itu boleh ya di i'rab sebagai wawu atof, dianggap sebagai wawu atof. Ya, berarti diatofkan ke hum. Karena hum itu domir yang menempati kedudukan mansub sebagai maf'ul bihi, ya, maka asyayatina itu eh, diatofkan mengikuti hukum bacaan maf'ul bih. Wa bimakna ma'a, namun juga bisa memiliki makna ma'a, ya bersama, dibangkitkan bersama para syaiton. Ya, jadi ada dua kemungkinan, boleh wawu atof, boleh wawu ma'iyah. Warajahahu zamakhsyariyu. Dan Az-Zamakhsyari rahimahullahu ta'ala beliau meracihkan, yang menguatkan pendapat bahwa wawunya adalah wawu ma'iyah. Wa qawluhu ta'ala dan contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat ke-79 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wasakharna ma'ada wudal jibala yusabbihna wat-tayr. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, Wasakharna ma'ada Dawuda al-jibala yusabbihna wat-tayr. Ya, dan kami telah tundukkan kami tundukkan bersama Dawud itu gunung-gunung dan burung-burung. Ya, maka di sini ada eh, dan kami tundukkan ya, bersama Dawud gunung-gunung dan burung-burung. Maka di sini yang menjadi dan semua bertasbih dan semua bertasbih bersama Daud. Ya, dan kami telah tundukkan gunung-gunung dan burung-burung dan semua bertasbih bersama Daud. Nah, di sini yang menjadi fokus adalah watoiro. Ya, watoiro. Ada watoiro di situ. Nah, atoiro dibaca mansub. Nah, falwawu fi qawlihi watoiro imma atifatun alal jibali au bima'na ma'a. Maka wawu yang ada pada watoiro itu bisa jadi e, dianggap sebagai wawu atof. Ya, sehingga atoiro itu diatofkan ke aljibala. Ya, diatofkan ke aljibala. Berarti sahorn jibala watoiro. Ya, kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung. Mau bimakna ma'a, atau bisa juga di i'rab sebagai ma'a, atau dianggap sebagai wawu ma'iyah. Sehingga ya kami tundukkan gunung-gunung bersama burung-burung. Maka kalau wawu tersebut dianggap wawu ma'iyah, at-toiro wa toiro maf'ulun ma'ahu. Maka pada saat itu lafat at-toiro itu di sebagai maf'ul ma'ah. Ini contoh perbedaan pendapat ulama ya ketika melihat lafat atau ada wawu yang ada di Al-Qur'an kemudian isim setelahnya datang mansub. Bisa jadi dianggap sebagai wawu ma'iyah atau wawu atof. Kita kembali ke atas. Nah, kemudian wa nasibulahu dan yang menasabkan maf'ul ma'ah alal qawli sahihi, ya menurut pendapat yang lebih benar, lebih sahih, ma sabakahu min fi'lin au shibahihi. Yang menasabkan maf'ul ma'ah, itu menurut pendapat yang lebih kuat adalah yang mendahului wawu, ma'a, ma ma'ayah tersebut. Ya, min fi'lin, baik itu berupa fi'il, au shibahihi, atau sesuatu yang menyerupai fi'il. Jadi yang menurut pendapat yang kuat, yang menasabkan maf'ul ma'ah itu fi'il atau yang serupa dengan fi'il yang datang sebelum wawu ma'iyah. Kemudian wasyibahul fi'li dan apa yang disebut dengan sesuatu yang menyerupai fi'il kasmil fa'ili ya, seperti isim fa'il. Kemudian eh, Kama takot dama, sebagaimana pada contoh yang sebelumnya. Contoh yang sebelumnya tadi, anasa irun wal hada iko. Ya, maka irun itu yang menasabkan al hada iko. Awis mil maf'uli, ya, atau yang menasab atau yang serupa dengan fiil yang dapat menasabkan maf'ul ma'ah, itu bisa jadi berupa isim maf'ul. Nahwu contohnya Alkitabu matrukun wal kolama. Alkitabu matrukun wal kolama. Kitab tersebut ditinggalkan bersama dengan pena tersebut. Maka yang menasobkan al-kolama itu adalah isim maf'ul matrukun yang serupa dengan fi'il. Awil masdari atau yang serupa dengan fi'il yang dia dapat menasobkan maf'ul ma'ah adalah masdar. Awil masdari. Ya tadi eh, yang bisa yang serupa dengan fi'il yang dapat menasobkan maf'ul ma'ah itu juga berupa masdar. Nahwu contohnya yu'jibuni sayruka wassahla yu'jibuni sayruka wassahla. Perjalananmu dan kemudahan yang kau dapatkan dalam perjalananmu itu membuatku kagum, membuatku takjub. Maka di sini as itu adalah uh, adalah maf'ul ma'ah ya, dan yang menasabkan itu bukan fi'il yu'jibu tetapi yang menasabkan adalah sayru. Ya, sayru. Uh, masdar yang ada pada sayruka. Kemudian awis mil atau yang serupa dengan fi'il dan yang dapat menasabkan maf'ul ma'ah adalah isim fi'il. Nahwu contohnya ruwaidaka wal ghadiba. Ya, ruwaidaka wal ghadiba ruwaidaka wal ghadiba. Apa ruwa, di sini ada ruwaida ya. Ruwaida itu adalah isim fi'il. Ya, isim fi'il amr. Yaitu apa maknanya? Bimakna amhil nafsaka ma'al ghadibi. Ya, amhil nafsaka ma'al ghadibi. Ya, isim fi'il amr. Berarti berilah tangguh kepada jiwamu, kepada dirimu bersama dengan kemarahan. Ya, maka lafat ruwaida adalah isim fi'il yang menasobkan lafat al-ghadiba sebagai maf'ul ma'ah. Ya, ini sering kita dengar dalam surat At-Tariq, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya kemudian beliau melanjutkan walaisan nasibu lil maf'uli ma'ahu alwawa. Ya, walaisan nasibu lil maf'uli ma'ahu alwawa. Dan penasab bagi maf'ul ma'ah itu bukanlah wawunya. Ya, ini menurut pendapat beliau. Khilafan liman qala bihi. Ini berbeda dengan ulama nahwu atau ulama tafsir yang mengatakan bahwa yang menasabkan maf'ul ma'ah adalah wa huruf wawunya. Id ya sedangkan laukanatil wawu amilatan ya kalau misalnya dikatakan ya sedangkan jika wawu itu dikatakan beramal artinya dikatakan dapat menasabkan maf'ul ma'ah asahhati salud dhamiri biha ya la sahhati salut dhamiri biha. Kalau wawu itu dikatakan beramal, maka memungkinkan atau sah untuk menyambung domir dengan wawu tersebut. Ya, karena huruf itu kalau bisa beramal, itu huruf tersebut dapat bersambung langsung dengan domir. Kama yattasilu bi ghairiha minal hurufil amilati Sebagaimana kita mengetahui bahwa huruf-huruf selain wawu ma'iyah, huruf-huruf selain wawu ma'iyah yang dapat beramal, ya, yang dari huruf-huruf yang bisa beramal, itu dapat bersambung langsung dengan domir. Nahwu contohnya innaka, ya innaka. Innaka itu dapat beramal kepada domir kaf. Sehingga domir kaf itu fi mahalli nasbin, ismu inna, menempati kedudukan nasab sebagai isim inna. Atau laka, huruf lam di situ dapat beramal ke domir kaf. Sehingga kaf di situ fi mahal jarrin, menempati kedudukan jar karena majrur dengan huruf lam. Wa huwa mumtani'un bittifaqin. Akan tetapi wabu ma'iyah itu tidak bisa bersambung langsung dengan domir. Ya, bittifakin, menurut kesepakatan seluruh ulama nahwu. Maka tidak bisa misalnya saya berjalan bersamanya. Ya. Anasa irun wahu, tidak bisa. Atau saya berjalan bersamamu, anasa irun waka. Ya, atau saya berjalan bersama mereka, anasa irun wahum, tidak bisa. Yaitu terlarang menurut kesepakatan ulama Nahu. Ya ini sisi sisi uh, pendalilan bahwa yang tepat yang menasabkan itu adalah fi'il atau yang serupa dengan fi'il. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah beliau, yunsabuta lil wawi ila akhirihi. ai yunsabulismu alladhi yatlul wawa maf'ulan ma'ahu fi kulli mithalin. Ya maksud dari eh, bait tersebut adalah isim yang datang setelah wawu itu dinasabkan sebagai maf'ul ma'ah dalam setiap contoh-contoh yang disebutkan. Nahwu contohnya, siri wa tariqa musri'atan. Ya, wahai engkau seorang wanita, berjalanlah sepanjang atau bersama dengan jalan tersebut dengan cepat. Wastagna an dzikri baqiyatil quyudis sabiqati bil mithali. Ya wastagna an dzikri baqiyatil quyudis sabiqati bil mithali. Dan Ibnu Malik rahimahullahu taala ya, tidak perlu Ya, sudah cukup, tidak perlu menyebutkan kriteria-kriteria yang telah berlalu sebelumnya. Karena babil mithali sudah cukup dengan contoh. Karena tadi kan definisinya itu sebetulnya ada ismun fadlatun, banyak koidnya, banyak kriterianya. Isim, kemudian fadlah, talin liwawin, kemudian maknanya ma'a, kemudian datang setelah jumlah itu tidak perlu disebutkan oleh Ibnu Malik. Beliau mencukupkan dengan contoh. Wasiri dan lafat siri fi'lu amrin lil mu'annafati, yaitu fi'il amr, untuk kata ganti orang kedua wanita, tunggal. Wat-tariqa maf'ulun ma'ahu, dan at adalah maf'ul ma'ah. Wa musri'ah atau musri'atan, itu adalah halun, ya hal bagi anti. Summa dzakara anna hadzan nasba lil maf'uli ma'ahu yakunu bima sabaqahu. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan bahwa yang menasabkan ya maf'ul ma'ah itu adalah sesuatu yang datang sebelum maf'ul ma'ah minal fi'li baik itu berupa fi'il syibahihi atau juga berupa sesuatu yang serupa dengan fi'il. Wala yakunu bil wawi fil qaulil ahaqqi bil tibai. Ya. Dan yang menas dan yang menasabkan ya maf'ul ma'ah itu bukan wawu. Menurut pendapat yang lebih mendekati kebenaran untuk diikuti. Wa yustafadu min qawlihi sabaqa. Ya, dan dapat diambil faidah dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala sabaq ya dibaca sabaq maksudnya sabaqa annal maf'ula ma'ahu la yajuzu an yataqaddama ala amilihi ya bahwa maf'ul ma'ah itu tidak boleh mendahului amilnya Ya, jadi amilnya harus datang terlebih dahulu, baru maf'ul ma'ah datang setelahnya. Kemudian kita lanjutkan. Nasbul maf'uli ma'ahu bifi'lin mutmarin. Nasabnya maf'ul ma'ah dengan fi'il yang ditakdirkan, ya, disembunyikan atau dihapus. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-313. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa ba'da mastifhami nau kaifa nasab bi fi'li kaunin mutmarin ba'dul arab. Dan sebagian orang Arab itu menasabkan ya, menasabkan isim yang datang setelah ma istifham atau kaifa istifham. Nah, apa yang menasabkan? Bifi'li kaunin mutmarin, yaitu fi'il yang bermakna kaun, ya berarti seperti kana dan yakunu, namun mutmar, namun dihapus. Ya, jadi yang menasabkan setelah ma atau kaifa yang bermakna istifham itu adalah kaun ya fiil yang bermakna kaun karena yakunu namun dia itu diitmarkan dihapus kemudian beliau menjelaskan bait ini hakul maf'ul ma'ahu ya hak bagi maf'ul ma'ahu adalah an yasbiqahu fi'lun au shibahuhu. Ya, hak dari maf'ul ma'ah itu didahului oleh fi'il atau yang serupa dengan fi'il. Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Wasumi'a min kalamil arabi, wasumi'a min kalamil arabi nasbuhu. Akan tetapi ya telah didengar, terdengar atau ya, kita dapat melihat atau membaca dari ucapan orang Arab terdahulu, ya nasabnya isim, ba'dama wa kaifal istifhamiyataini, ya isim yang datang setelah ma atau kaifa, yang keduanya bermakna istifham. Ya, ba'dama wa kaifal ini, Ma dan kaifa yang bermakna istifham min ghairi an yulfadha bi fi'lin. Ya, tetapi dinasabkannya itu tanpa dilafatkan atau disebutkan fi'il yang datang sebelumnya. Ya, jadi orang Arab itu ada yang menyebutkan setelah ma atau kaifa istifhamiyah itu menasabkan isim sebagai maf'ul ma'ah tanpa menyebutkan fi'il. Nahwu contohnya ma wal bahro. Ya ma'anta wal bahro. Ya, takdirnya bagaimana engkau keadaanmu dan lautan. Ya wa kaifa anta wal baroda dan bagaimana keadaanmu bersama dengan salju. Maka al-bahra dan al-baroda di sini mansub sebagai maf'ul ma'ah. Ya, padahal tidak ada fiil atau sesuatu yang menyerupai fiil. Mengapa? Wal jawabu an hadha min wajhaini. Maka jawaban mengapa al-bahra dan al-baro tadi baca mansub itu bisa dijawab dari dua sisi. al awalu sisi yang pertama, anna aktsarul arabi, ya bahwa banyak orang Arab yarfa'una ma ba'dal wawi atfan 'ala dhamiril munfasili bahwa banyak orang Arab yang membaca isim yang datang setelah wawu tadi itu dibaca marfu ya yarfauna dibaca marfu ya dibaca marfu kenapa dibaca marfu atofan alat dhamiril munfasili diatofkan kepada domir yang munfasil tadi tadi kan ada ma anta Ya dibaca wal bahru wa kaifa anta wal barodu. Dibaca marfu karena diatofkan ke anta. Maka kalau dibaca marfu fama mubtadaun maka ma di situ adalah mubtada. Anta khobarun dan anta di i'rab sebagai khobar. Wal wawu atifatun dan wawu itu adalah wawu atof. Wal bahru ma'tufun ala anta dan al-bahru dibaca marfu, itu diatofkan ke anta. Zakara dzalikal mubarradu. Ya, dan al-mubarrad atau al-mubarrid rahimahullahu taala itu menyebutkan hal tersebut. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ja'a fi kitabihi al-kamili. Ya, ini disebutkan al-mubarrad dalam kitab beliau al-kamil. Al-Mujallad al-Awwala jilid pertama safhata ihda wa thalathina wa arba'i mi'atin halaman 431 431 Inda zikrihi li kitabi Ali bin Abi talibin radhiyallahu anhu Ya, Al-Mubarrat rahimahullahu taala menjelaskan hal ini ketika beliau menyebutkan tulisan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ila Muawiyah al-Mutalibi bidammi Utsman radhiyallahu anhu. Ya, surat ini itu dikirimkan kepada Muawiyah ya radhiyallahu anhu ila al Mutalibi. Ya, al-Mutalibi ini itu di itu merupakan sifat bagi Muawiyah. Ya, karena Muawiyah pada saat itu menuntut ya mi Utsman radhiyallahu anhu, yaitu menuntut balas atas tertumpahnya darah Utsman radhiyallahu anhu. Menuntut kepada Ali untuk mengadili pembunuh dari Utsman radhiyallahu anhu. Ini sebuah kisah yang sangat masyhur. Qala maka Al-Mubarrat rahimahullahu taala beliau mengatakan wa amma qauluhu dan adapun ucapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ma anta wa Utsmanu." Ya, bagaimana keadaanmu dan Utsman? Ya wahai Muawiyah. Ma anta wa Utsmanu. Atau bisa dibaca nanti ma anta wa Utsmana, ya misalnya. Tapi di sini dibaca rofa' dulu. Farraf'u fihil wajhu. Maka dibaca rofaknya Utsmanu itu merupakan satu cara untuk membaca. Mengapa? Li'annahu atofas man dhahiran alas min mutmarin munfasilin. Karena dalam ucapan tersebut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu mengatofkan isim dhahir ya, isim dhahirnya adalah Utsmanu itu diatofkan kepada isim mudmar munfasil, yaitu domir munfasil, yaitu anta. Wa ajrohu mujrohu. Maka pada saat itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu menempatkan i'rab Uthman itu sama dengan i'rabnya anta yaitu sama-sama marfu. Ya, ditempatkan pada kedudukan i'rab yang sama. Wa huna fi'lun Ya, padahal dalam jumlah ini ya tidak ada fiilnya. fayah milu alal maf'uli ya, yang sehingga eh, dapat fiil tersebut dapat memiliki kemungkinan di mana fiil tersebut memiliki maf'ul bihi. Ya, ai atau ai haitsu yakunu maf'ulan. Ya, karena ada isim mansub yang kedudukannya sebagai maf'ul bihi. Ya, jadi tidak ada fiil di sini. Faka'annahu qala, maka seolah-olah um, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, "Fama anta?" Ya, maka bagaimana keadaanmu? "Wa ma Utsmanu?" dan bagaimana keadaan Utsman? Hadza taqdiruhu fil arabiyyati. Dan ini adalah takdirnya menurut bahasa Arab. Wa ma'nahu, tetapi makna dari ungkapan tersebut adalah lasta minhu fi syai'in. Ya, engkau merupakan tidak merupakan bagian dari Uthman dalam suatu perkara, ya dalam sesuatu pun. Ya, ini takdirnya, maknanya. Kalau dibaca rofa. Wa qad dzakara sibawaihi rahimahullahu nasba wa jawazahu jawazan hasanan. Akan tetapi si Bawai rahimahullahu taala ya, beliau mengatakan itu dibaca nasab, berarti ma anta wa usmana. Ya. Kemudian beliau memperbolehkan dibaca nasab dengan ya, dengan pembolehan yang baik. Artinya memang baik dibaca dengan nasab. Wa maf'ulan ma'ahu, maka beliau menjadikan uh, Utsmana sebagai maf'ul ma'ah. Kemudian wa udmirokana min ajlil istifhami. Kemudian kana yang ada dalam jumlah tersebut itu dimutmarkan, ya, dihapus. Karena ini konteksnya adalah konteks istifham pertanyaan. Ya. Fataqdiruhu indahu, maka takdirnya menurut si bawaihi itu adalah makunta wa fulanan. Ya, ada kana di situ. Makunta wa fulanan. Ya, bagaimana keadaanmu dan fulan? Intahal maqsudu min kalamil mubarrodi. Ya, ini sampai di sini maksud penjelasan dari ucapan al-mubarrod. Lakin akan tetapi nasosi bawaihi kama fil kitabi. Ya, Sibawai itu menjelaskan dalam kitab beliau yaitu Alkitab Al-Mujallad al-Awwala jilid pertama Safhata tis'in wa thalathimi'atin halaman 309 bi anna raf'a ajwadu wa aktsaru ma anta wa zaidun. Jadi si Bawai dalam kitab beliau yaitu Alkitab itu mengatakan bahwa dibaca rofa itu lebih baik dan lebih banyak ditemui dari ucapan orang Arab. Pada contoh ma'anta wa zaitun. Ya, berarti tadi yang lebih baik itu ma'anta wa uthmanu. Wa naqlul mubarradi an sibawaihi yujadu fi ba'di nusakhil kamili duna ba'din. Kemudian penukilan al-mubarrad ya mengenai ucapan si bawah tadi yang mengatakan bahwa si bawah itu membolehkan membaca nasab dan pembolehannya itu pembolehan yang baik. Itu ditemukan dalam sebagian naskah Al-Kamil, ya, kitab Al-Mubarrad tadi. Duna ba'din, tetapi di sebagian naskah yang lain, pernyataan tersebut tidak ada. Ya, arti ada perbedaan pendapat dari muhakkik, ya, orang yang meneliti naskah dari Al-Mubarrad wahiyan nuskhatul lati ya wahiyan nuskhatul lati haqqaqaha Muhammadu bin Ahmadud Dali ya, dan itu yang dimaksud naskah tersebut adalah naskah yang ditahqiq yang diteliti oleh Muhammad bin Ahmad Ad-Dali ya, ini adalah penjelasan mengenai tadi perbedaan pendapat ma istifhamiyah dan kaifa istifhamiyah kita kembali ke atas. Athani, ya kemudian tadi yang datang setelah wawu itu dibaca marfu menurut kebanyakan orang Arab. Namun yang kedua, itu boleh dibaca nasbuhu bi fi'lin muqaddarin. Ya, dinasab dengan fi'il yang ditakdirkan, yang dihapus mustaqtin minal kauni awi au ghairihi yang diturunkan dari al kaun ya seperti kana yakunu atau yang selainnya ada fiil yang lain contohnya berarti apa mata kunu wal bahro ya ma anta wal bahro itu takdirnya mata kunu wal bahro bagaimana keadaanmu dan lautan Kemudian wa kaifa anta wal baroda itu takdirnya wa kaifa takunu wal baroda dan bagaimana keadaanmu dan salju. Fal kalimatani maf'ulani ma'ahu. Maka dua kata tersebut yaitu al-bahro dan al-baroda itu adalah keduanya maf'ul ma'ah. Mansubani bi takunu. Yang mansub karena takunu wa hiya fi'lun mudhari'un naqisun dan takunu adalah fi'il mudhari yang naqis wa adatul istifhami khabaruha mutaqaddiman dan adat istifham yaitu ma dan kaifa itu adalah khabarnya ya khabar kana yang didahulukan khabar takunu yang didahulukan ammasmuha fadomirul mukhatabi anta dan isim takunu itu adalah domir mukhotob anta. wakana mustatiron fiha. Dan anta yang ada pada takunu adalah domir mustatir. Ya, isim takununya adalah domir mustatir yang takdirnya anta. Falamma khudifat baroza wasoro munfasilan. Maka ketika takununya, yaitu dihapus, maka domirnya itu tidak lagi menjadi mustatir, tapi menjadi domir yang baris, ya, domir yang menjadi tampak. Wasara munfasilan, kemudian menjadi domir yang munfasil. Kemudian beliau melanjutkan, tiba ruha tamatan. tammatan ya tiba ruha tamatan. Dan boleh juga karena yakunu atau takununya itu bukan dianggap sebagai fi'il mudhari yang naqis, tetapi fi'il mudhari yang tamah. Ya, ini ada dalam pembahasan kana dan saudari-saudarinya. Ya, kana itu bisa dianggap sebagai fi'il naqis atau fi'il yang tamah. Wa fa'iluhat dhamirul mustatiru. Dan fa'ilnya kalau takunu itu dianggap sebagai tamah, Fa'ilnya domir mustatir. Wayasiru ba'da hadfiha barizan. Kemudian setelah takununya dihapus, domirnya yang tadinya mustatir menjadi bariz. Wa kaifa halun muqaddamun. Dan kaifa adalah hal yang didahulukan. Ya, hal dari domir. Wa ma maf'ulun mutlakun muqaddamun. Dan ma i'rab sebagai maf'ul mutlak yang didahulukan. Bimakna yang maknanya ayya wujudin tujadu ma'al bahri. Ya, apakah sesuatu yang dapat engkau temukan bersama dengan laut? Wa mithlu hadzal fi'li ya dan yang serupa dengan fi'il kana dan yakunu adalah tasna'u. Ya, engkau membuat au ta'malu atau engkau mengerjakan. Ya, ini juga bisa dianggap sebagai fiil yang ditakdirkan sebagai di, fiil yang dihapus. Wa nahwuhuma dan yang serupa dengan tasna'u dan ta'malu. Wa hadha makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau yaitu wa ba'da mastifhamin ila akhirih. Ai maksudnya nasaba ba'dul arabil maf'ula ma'ahu. Ya, sebagian dari orang Arab itu menasabkan maf'ul ma'ah ba'dama wa kaifal istifhamiyataini. Yang maf'ul ma'ah tersebut datang setelah ma dan kaifa yang keduanya bermakna istifham. Wa ja'alan nuhatun nasba bi fi'lin muqaddarin. Dan para ulama nahwu itu menjelaskan ya maksud dari ucapan orang Arab terdahulu tersebut itu bahwa mansubnya itu dengan fiil yang ditakdirkan min lafzil kauni dari lafat al kaun ya berarti kana yakunu dan turunannya kama taqaddama sebagaimana telah berlalu penjelasannya demikian wasallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallama Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.